Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di sini halaman itu apa halaman 71 ya. Halaman 71 nah barakallahu fikum. Kata beliau bagian bawah itu setelah beliau menyebutkan contoh dalil yang khusus mengenai apa? Mengenai bahwasanya tidak disyariatkan seseorang sebelum dia itu mengilmuinya. Tapi ternyata setelah diutusnya para rasul itu menunjukkan bahwasanya sudah tegak hujah kepadanya sehingga tidak ada alasan lagi. Ada dua dalil kemarin ya, dalil secara umum dan dalil secara khusus. Dalil secara khusus yang disebutkan kemarin adalah mengenai seseorang yang dikenal dengan al-musni' fi salatih, orang yang berbuat suatu perbuatan jelek di dalam salatnya. Maksudnya salat yang tanpa didasari oleh tumakninah. Contoh yang kedua kata beliau, dalilun salim, dalil yang kedua, arsala an nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhum fi hajatin fa ajnaba Ammar wa laysa indahuma. Dalil yang kedua, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum pada suatu kebutuhan. Kemudian tiba-tiba Ammar ini junub dia. Ammar junub dalam keadaan tidak ada air di sisinya. Coba kita lihat bagaimana dulu tayamum berdasarkan pemahaman para sahabat sebelum mereka mengetahui ilmunya. Fatamarragha fis sa'id. Akhirnya Ammar ini gulung-gulung ke apa? Ke tanah. Gulung-gulung gitu. Paham ya? Karena taunya tayamum itu seperti itu kalau tayamum untuk janabah padahal ternyata sama caranya itu. Paham ya? Kita lihat sini. Fatamarragha fis sa'id kama kama tatamarragh ad-dabah yakni taqallaba fi. Kemudian Amr bin Yasir ini karena enggak ada air, posisi dia junub. Nah, barakallahu fikum, dia menggulung-gulungkan badannya ke tanah tadi itu. Sebagaimana apa? Nah, binatang ternak atau yang semisalnya menggulung-gulungkan badannya, berbolak-balik di situ. Paham ya? Bolak-balik ke tanah tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Tanahnya kering atau basah ini berarti? kering. Tsumma shalla faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian dia salat. Setelah itu datang kepada Rasulullah SAW mengkabarkan tentang kejadian tragedi yang dilakukan oleh siapa? Amr bin Yasir tadi itu. Faqala lahu, ternyata Rasulullah mengajarkan kepada Amr bin Yasir, "Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakada." Sesungguhnya kata beliau, hanya saja aslinya itu cukup bagimu untuk apa? Untuk engkau memukulkan dalam riwayat yang lain antadriba. Nah, maksudnya antakula ini maksudnya nanti dijelaskan dengan perbuatan itu maksudnya ya. Nah, maksudnya adalah apa? Sebenarnya cukup bagimu untuk memukulkan kedua tanganmu seperti ini. Dipukulkan itu ya. Wa daraba bi al-ard. Kemudian, nah barakallahu fikum, Rasulullah memukulkan dengan tangannya kemana? mengulurkan tangannya ke tanah. Tsumma masaha bihima, kemudian mengusap apa? Kedua tangannya wa wajhah. Nah, barakallahu fiikum, memasah mengusap apa mengusap wajahnya wa dhahir kemudian juga mengusap apa? Nah, barakallahu fiikum kedua telapak tangannya. Paham ya? Ini. Nah, barakallahu Wa Walam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah. Bersamaan dengan itu Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulanginya. Faham ini ya? Dulu sebenarnya Amr bin Yasir ini kalau tahu cukup dia itu memukulkan kedua telapak tangannya tadi itu ke tanah, nggak perlu dia gulung-gulung, nggak perlu dia itu apa, nah membulak balikkan badannya ke tanah tadi itu. Tapi karena nggak tahu, makzur dapat udur. Dan Rasulullah tidak nyuruh dia ulangi sholatmu, sholatmu nggak sah, nggak ngomong kayak gitu gitu loh. Karena posisinya Amr bin Yasir belum tahu saat itu. Faham maksudnya ya? Nah kita lihat lagi. Bagaimana contohnya tadi? Rasulullah memukulkan tangannya ke tanah kemudian mengusapkan nah barakallahu fikum kedua tangannya tadi itu ke wajahnya dan ke nah barakallahu fikum bagian permukaan kedua telapak tangannya. Maksudnya setelah dipukulkan tangannya langsung mengusap wajahnya baru ke dua tangannya. Kedua tangannya bukan tangan lurus seluruhnya ya tapi apa? Hanya pergelangannya saja. Nah. Kita lihat sini. Walam ya'murhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil i'adati ma'annahu tayammama tayammuman khaira mujzih. Ini, perhatikan baik-baik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyuruh Amr bin Yasir untuk mengulangi. Bersamaan padahal tayamumnya itu tayamum yang tidak sah itu aslinya. Eh? Ya, tayamum yang dilakukan oleh Amr bin Yasir itu enggak sah karena kaifiah tayamum enggak seperti itu, tapi Rasulullah enggak nyuruh mengulangi salatnya enggak nyuruh mengulangi salatnya dan juga tidak menyuruh apa mengulangi tayamumnya. Lakin lijahlihi adzarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tapi karena bodohnya tidak tahunya Amr bin Yasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan udzur kepada Amr bin Yasir paham ya ini kembali kepada pembahasan kita bahwa syariat itu tidak dibebankan kepada orang yang belum tahu paham ya kalau dia belum tahu ya memang enggak terbebani dia karena belum tahu paham ya dan kalau seandainya dia keliru pun dia tidak apa tidak mendapatkan dosa karena dia belum tahu tapi kalau sudah tahu maka syariat itu harus dia terapkan, berarti tegak hujah padanya. Dalil dan salis, dalil yang ketiga. Jadi imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat seraya berkata ya Rasulullah inni ustahat haidatan syadidatan tamna'un tamna'uni as-salata was-siyam suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengadukan tentang apa yang dialami oleh wanita tersebut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ditimpa dengan istihadhah. Dengan apa? Dengan istihadhah yang sangat deras, yang sangat parah istilahnya gitu. Istihadhah itu kan darah yang keluar dari wanita. Darah yang keluar dari wanita itu ada berapa, Ibrahim? Ada tiga kan? Ima istihadhah, ima haid, ima nifas. Istihadhah ini saat itu wanita ini menyangka bahwasanya istihadhah itu nanti meninggalkan apa? Nah barakallahu fikum meninggalkan sholat. Padahal kalau istihadah tidak meninggalkan sholat. Sholat tetap sholat, puasa tetap jalan. Oh ya. Nah karena istihadah itu bukan darah kotor. Darah segar yang biasanya terjadi keluar karena apa? Luka yang terjadi pada dinding-dinding rahim atau yang semisalnya. Faham maksudnya? Kalau darah haid kan darah kotor. Ya enggak? Nah, keluar dikenal dengan darah bulananan itu. Kalau darah nifas, darah yang keluar ketika proses apa? Per persalinan. Faham maksudnya ya? Persalinan itu maksudnya bagaimana? Salin baju gitu atau bagaimana? Hah? Melahirkan. Eh, proses melahirkan. Nah, kita lihat sini. Yang mana istihadah tersebut menghalang-halangi aku untuk sholat dan puasa. Wa kanat la tusalli wa hiya mustahadah, ya kan? Dulunya perempuan ini enggak sholat dia. Dalam keadaan dia istihadah. Fa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada wanita tersebut annal wajib alaihi Anta tajlisa ayyama adatiha faqat. Yang wajib bagi wanita tersebut untuk dia itu duduk di hari-hari ketika dia itu ditimpa istihadah tersebut. Summa tusalli, tapi tetap salat itu loh. Eh, tapi tetap apa? Tetap salat. Na'am barakallahu fiikum ya, wa na'am. Ayo ya, perhatikan baik-baik. Jadi tetap salat ya, tetap salat. Nah, saat itu wanita ini gak salat Enggak sholatnya karena nggak tahu gitu loh. Paham ya? Yang dia ketahui itu Naam dilarang sholat, dilarang puasa. Paham belum? Setelah tahu ya dia diperintahkan Rasulullah untuk apa? Sholat tadi itu. Walam ya'murha biqada'is shalah illa anha kanat jahilatan. Dan perempuan tadi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya karena saat itu dia apa? Bodoh. Paham ya? Saat itu dia bodoh saat itu. Eh, naam. Sehingga apa? Sehingga perlu diperhatikan baik-baik. Jadi bedakan yang berilmu dengan yang bodoh dalam artian nggak mengetahui. Ini kan perempuan ini waktu itu menyangka bahwasanya istihadhah itu darah istihadhah itu menghalang-halangi untuk apa tadi? Salat dan puasa. Ternyata yang sahih tidak itu loh. Paham ya? Yang benar tidak menghalang-halangi. Nah, barakallahu fiikum ya, perhatikan itu. Apa? Nah, kita lihat sini. Ternyata boleh ya, antum ingat baik-baik ya enggak boleh salat itu darah apa? Yang keluar haid sama nifas. Eh, maka kalau istihadah boleh. Antum harus bisa bedakan karena mau nggak mau suatu ketika nah, antum kan punya istri suatu ketika. Eh? Nah, barakallahu fikum ataupun nggak seperti itu punya adik perempuan. Nah, sehingga tahu itu loh. Darahnya itu darah apa harus tahu karena kalau nggak tahu nanti keliru ini. Lihat ini. nggak sholat nggak puasa padahal Rasulullah menganjurkan kamu cukup duduk aja. Di masa-masa ditimpa istihadah tersebut duduk. Tapi tetap sholat itu loh. Hanya saja Para ulama telah menyebutkan setiap kali mau sholat dia wudhu terlebih dahulu. Paham belum? Kalaulah setelah wudhu kok keluar, itu nggak dituntut wudhu lagi. Karena istihadah darahnya keluar terus. Paham ya? Darahnya keluar terus. Nah, tapi setiap kali mau sholat, walaupun dia posisinya, nah barakallahu fikum, eh, tidak batal karena kentut atau misalnya, tapi karena darah keluar terus, wudhu. Itu bedanya ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau haid nifas antum wudhu berkali-kali misalnya perempuan tadi, enggak terima sholatnya, enggak boleh. Naam. Kita lihat wa bina'an ala hadhil qaidah naqul, dibangun di atas kaidah ini kita katakan atau kami katakan inna man taraka wajiban duna an yatra ala qalbihi wujub. Na'am barakallahu fikum ala qalbihi wujubuhu wa laysa 'indahu man yas'aluhu man yas'aluhu fala qada 'alaihi bila iskal. Ini penting ini, dibangun di atas kaidah ini kita katakan Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban tanpa ha, tanpa muncul di dalam hatinya nah barakallahu fikum muncul apa? Muncul dalam hatinya bahwasanya itu adalah wajib. Dia enggak tahu maksudnya, enggak tahu kalau itu wajib. Belum dia meninggalkan kewajiban itu enggak tahu kalau itu adalah perkara wajib. Dia tinggalkan. Walaysa indahu ya, man yas'aluh. Posisinya di sisi dia enggak ada orang yang dia bertanya, di pelosok terpencil di gunung misalkan. Paham belum? Di gunung, di pelosok terpencil enggak ada ulama di situ. Mau tanya susah, internet pun enggak masuk situ. Sinyal pun lemah. Paham ya? HP pun masih jadul misalkan. Paham ya? Posisinya posisinya ini benar-benar terpencil itu. Terpencil akses ke situ tuh susah sekali gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana jadi dia meninggalkan kewajiban tanpa terpetik di hatinya bahwasanya itu wajib. Dia enggak tahu kalau itu wajib dan tidak ada di sisinya orang yang harus dia bertanya. Maka enggak ada kodok baginya, enggak ada iskal ini. Enggak ada iskal untuk apa? Tidak ada kodok. Enggak perlu antum nyuruh perkara wajib yang dulu kamu tinggalkan diganti. Enggak ada ngomong itu, Karena dia enggak tahu. Nah, perkembangan pun enggak tahu dia. Nah, wayak surhada finisa Seringnya seperti ini, nah barakallahu fiqum terjadi pada para wanita. Maksudnya terjadi apa? Terjadi nah barakallahu fiqum meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti seperti ini biasanya apa? perempuan. Karena perempuannya banyak perkara perkara yang dia terhalang-halangi seperti nifas, haid, ya enggak? Nah, dia keluar darah tapi enggak tahu kalau darah haid misalkan. Tetap sholatan enggak boleh. Dia keluar darah enggak tahu kalau dari istihadah Dia malah enggak sholat. Kan seharusnya sholat. Kita lihat. Ya belum fi visa menembakir. Nah, dia dewasa di waktu yang sangat tepat. Biasanya para ulama telah menyebutkan di daerah yang cuacanya itu panas, itu perempuan cepat dewasa. Perempuan cepat apa? Dewasa. Kalau di Yaman daerah Tihamah. Tihamah itu daerah Hudaidah. Nah, kalau yang dekat-dekat laut ya, Hudaidah, Aden, kemudian Hadramaut itu biasanya perempuan-perempuan cepat dewasa, 11 tahun sudah dewasa. 11 tahun, 10 tahun, paham ya? Seperti itu. Syahidnya di sini kita lihat baik-baik ini Kebanyakan ini terjadi pada para wanita, yaitu yang dewasa di waktu yang mubakir, maksudnya dewasa dalam waktu yang sangat cepat. Summa yatrukna as-siyam dhannan minhunna anna shauma la yajib ini. Kemudian dia meninggalkan puasa itu loh. Meninggalkan puasa dalam keadaan dia menduga menyangka bahwasanya apa? Bahwasanya puasa itu enggak wajib atas orang tersebut. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka ini para wanita tadi itu menyangka bahwasannya puasa itu enggak wajib. Karena dia menyangka dewasa itu 15 tahun itu loh. Nah, ini kan keliru. Eh, patokan dewasa 15 tahun itu keliru ya. Yang benar bagaimana? Yang benar kalau perempuan atau laki-laki sudah mimpi basah, paham ya? Nah, itu sudah dikatakan dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu Seringnya kalau perempuan itu daerah cuacanya yang cuacanya panas, itu biasanya cepat dewasa. Paham ya? Nah, cuman normalnya 15 tahun ke atas itu atau 15 tahun baru dikatakan dewasa, tapi enggak harus. Paham ya? Apalagi sekarang anak kecil zaman sekarang itu mudah untuk cepat dewasa mereka itu. Karena apa? Karena beda dengan zaman dahulu yang mungkin bisa dikatakan zamannya itu masih benar-benar apa? tradisional itu ya. Kalau zaman sekarang modern, apa-apa serba ada gitu loh. Sehingga antum saksikan anak-anak kecil anak kecil yang jauh dari ilmu, kecil-kecil kelihatannya masya Allah ya, sudah ngomongnya dewasa, kemudian kelihatannya orang besar, paham ya? Seperti itu. eh nah, ini contoh saja. Perempuan-perempuan tersebut menyangka bahwasanya puasa itu enggak wajib. Illa ini, kecuali ba'da tamami khams tamami na'am barakallahu fikum khamsa asyrata sanah. Kecuali kalau sempurna 15 tahun. Eh? Kalau sudah 15 tahun katanya baru bisa baru puasa. Kalau sebelum 15 tahun walaupun dia haid pun enggak puasa. Walaupun dia sudah haid, sudah dewasa pun enggak puasa katanya. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Yang benar bagaimana? Fajri, patokannya apa? Patokannya apa? Dewasa. Patokannya dewasa. Paham ya? Usianya berapapun patokannya dewasa. 10 tahun sudah dewasa bagaimana? Wajib enggak? Wajib. Nah, karena di daerah yang biasanya cuacanya panas itu cepat sekali itu sudah disebutkan para ulama ya, di antaranya Tihamah. Tihamah itu daerah Hudaidah. Naam. Yaman sana. Kita lihat, wa hal nutabbiq hadza 'ala al Apakah tragedi seperti ini kita terapkan pada kaidah ini? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Nutabbiquhu 'ala kaidah Kita terapkan ini di atas kaidah. Maksudnya bagaimana? Wa naqul kita katakan madamat hadil mar'atu lam yatra 'ala baliha anna sawma wajibun. Selama perempuan ini belum terpetik di benaknya bahwasanya puasa itu wajib. Wahya fi mahalli fi mahallin ba'id 'anil ulama' yang mana dia berada di tempat yang jauh dari ulama. Contohnya pelosok tadi itu. Pelosok di pegunungan, lereng, paling ujung sendiri rumahnya misalkan. Internet enggak masuk, kemudian air pun susah, sulit, paham ya? HP pun masih jadul misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum intinya susah akses untuk apa menghubungi para ulama misalkan. Ayo. Kan nisa allati fil bawadi, ya kan? Seperti para wanita yang tinggal di enam lereng-lereng gunung, badui-badui. Kalau di Yaman sana badui bisa dikatakan masih ada tapi di beberapa tempat itu mereka itu ngikutin apa? Ngikutin cuaca dan juga air. Mana ada air ada kehidupan dia ke situ. Kalau misalnya udah kering pindah tempat. Jadi rumah tetap nggak ada dia. Tinggalnya benar-benar di lereng gunung itu. Anak pernah pernah nyaksikan itu. Jadi ada gunung itu ada semacam rongrongan. Yaitu kayak gua itu. Paham ya? Di situ dia tinggal di situ. Orang-orang ini kok ada ada batu ditata pikiran nggak ada orang itu kan ada orang di dalamnya itu. Allah musta'an. Mereka ngomong eh, itu adalah orang-orang Badui katanya. Maksudnya itu mereka tinggalnya itu pindah-pindah, enggak punya rumah tetap. enam Fa innana la na'murha. Fa innana la na'muruha kota shom. Kalau seperti ini keadaannya kita enggak merintahkan dia untuk mengulangi untuk mengqada' puasanya, menggantikan puasanya. Li anha ma'dzuratun karena dia ma'dzurah, karena dia dapat udur. Wa syar'u la na'am barakallahu fikum La yulzam qabla benar ilmu sedangkan syariat itu tidak diharuskan sebelum dia mengilmuinya. Paham soalnya ya? Ewa, eh, karena mungkin enggak sekarang yang hidup di pelosok-pelosok yang tidak ada internet, enggak ada intinya masih keadaannya masih susah sekali, mungkin ada enggak? Masih ada enggak sekarang ini? Di Indonesia masih ada enggak? Masih ada. Hanya ah, masih banyak kan? Di pegunungan, di luar yang tinggal di tengah hutan misalkan, kemudian posisinya apa? Jauh dari pemukiman, apalagi para ulama misalkan. Nah, barakallahu fikum mungkin menurut mereka apa? sesuatu yang aneh itu dianggap aneh. Intinya apa? Intinya masih ada gitu loh, masih ada. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama mengatakan, "Lau anna insanan aslama fi nahiyatin ba'idah an biladil Islam." Kalau seandainya ada orang masuk Islam di tempat yang jauh dari negeri Islam, nah barakallahu fikum wa taraka syai'an min wajibat, kemudian dia meninggalkan salah satu dari dari perkara yang wajib, au ata syai'an minal haramat atau dia mengerjakan perkara yang haramkan, au ankara syai'an minal ma'lum bid darurah minad din atau dia mengingkari perkara yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama, fa innahu la yu'akhad bidzalik li'annahu ma'dzur. Maka orbut orang tersebut tidak dihukum dengan perbuatan tadi karena dia ma'dzur, karena dia kasih udur. Paham ya? Nah, karena dikasih udur. Kenapa dikasih udur? Karena tempatnya tadi loh, enggak memungkinkan. Nah, barakallahu fiikum ya, nah, enggak memungkinkan. Mungkin ditunjukkan HP Android kayak gini mungkin ini apa dipegang-pegang dibolak-balik lama-lama dibanting, paham ya? Enggak tahu. Taunya ya keadaan seperti mana aja, paham ya? Nah, keadaannya ya mungkin eh, botol kosong itu dikasih apa? Senar, sambung itu jarak berapa meter itu. Nah, ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol seperti itu modelnya masih kuno. Paham ya? Zaman dahulu seperti itu. Nah, jadi ada semacam botol kosong mungkin bekas Yakult itu, ngam ya. Kemudian ada senar itu panjang beberapa meter, jauh itu nanti dibilang assalamualaikum kedengar sampai sana. Ngam ya. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan ya. Yang jelas itu zaman dahulu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Intinya nih seperti itu ma'dzur karena keadaannya tidak memungkinkan untuk apa? menghubungi para ulama tadi itu. Dia cuma mendengar kabar ada pesawat lewat di atasnya menyebarkan selembaran Islam itu bagus seperti ini seperti ini masuklah lembaran-lembaran tadi ke kampungnya dia ambil dia mau baca pun kesusahan ternyata di situ ada orang pelajar gitu ada orang pernah belajar ngasih tahu gitu loh oh seperti ini seperti ini oh Islam akhirnya masuk Islam eh, asal Islam tapi nggak tahu semua syariat Islam itu apa nggak tahu masih makan daging babi karena nggak tahu itu haram paham ya seperti itu nah itu dapat udur kita lihat sekarang berikutnya orang yang bodoh tapi nggak dapat udur karena ada juga. Jangan sampai keliru ya ini yang para ulama berhati-hati mengenai pengkafiran orang yang bodoh. Nah, al udur bin jahil itu penting sekali. Penting sekali untuk kita ketahui karena jangan sampai bermudah-mudahan mengkafirkan itu ya. Karena orang yang bodoh itu masih ada udurnya untuk tidak dikafirkan. Tapi bodoh yang mana itu loh. nggak sembarang orang bodoh. Nah, kan sudah kita lewati kan Nah barakallahu fikum wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budur rahmanu. Itu masuk dalam kategori apa? Mawani. Penghalang-penghalang, kekeliruan, lupa, keterpaksaan, kebodohan itu termasuk mawani, penghalang-penghalang yang kita tidak bisa memvonisnya. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat Thumma istadrakan nazim fi hadil masalah faqal, kemudian an nazim as-syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menambahkan pembahasan faedah mengenai udur bil jahil ini dalam masalah ini, seraya beliau berkata, "Lakin idha farraqa fi ta'allumi, fadha mahallu nazarin fal ta'lami." Nah, artinya apa? Akan tapi kalau orang itu bermudah-mudahan meremehkan untuk belajar, wah anak enggak mau belajar, padahal mampu dia Nah, maka itulah tempat untuk dicek kembali. Dicek kembali, nah barakallahu fikum, kita nggak bisa mengasih kaidah umum. Paham ya? Nah, fal ta'lami hendaklah diketahui. Maksudnya bagaimana? Hendaknya engkau mengetahui. Maksudnya kalau orang yang ngeyel, belajar nggak mau, meremehkan eh, bermudah-mudahan atau yang semisalnya, maka itu apa? maka itu tempat untuk kita cek kembali dia itu mau belajar atau tidak kalau mau anit bangkang nolak bantah itu nanti masuk dalam kategori nggak dikasih udur lagi karena dia sebenarnya mampu belajar itu mampu cuman dia nggak mau kita lihat Allah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin taala idza farratal jahil fi ta'allumi bi an bi an amkanahu an yata'allama syara'i al-Islam walakinahu tahawana wa farrata Allah musta'an apabila orang bodoh tersebut farrata. Apa farrata itu? Meremehkan. Nah, menyepelekan, meremehkan. Vita alum untuk mempelajari ilmu. Bi an'amkanahu padahal dalam keadaan dia mungkin, memungkinkan bagi dia an yata'allama syara'nya Islam. Dalam keadaan memungkinkan bagi dia mempelajari syarat Islam ini. Walakinnahu tahawana wa farrata. Tapi dia tahawan, meremehkan wa farrata. Kemudian apa? Nam menyepelekan. Paham ya? Meremehkan, menyepelekan. Wah, gampang kecil nanti aja katanya. Suruh belajar nggak mau. Fahuna patla nu'dhiruhu bijahlih. Yang seperti ini kita bisa apa? Kalau keadaannya seperti ini kita tidak bisa kalau seperti keadaannya kita tidak memberikan udur kepada dia dengan sebab bodohnya. Karena bodohnya mu'anid. Paham ya? Karena bodohnya mu'anid. Bodohnya itu nah menentang gitu loh, suruh belajar enggak mau meremehkan itu, nyepelekan. Li'annahu amkanahu an yarfa' hadzal jahl ta'allum. Karena memungkinkan gitu loh, memungkinkan orang tersebut untuk mengangkat kebodohan ini dengan mempelajari. Paham ya? Memungkinkan. Walam yaf'al tapi dia enggak mau melakukan, ngeyel. Fahadha mahalun nadharan. Yang seperti itu tempat untuk dicek ulang. Maksudnya ulang bagaimana? Apakah bisa kita terapkan kaidah umum dia dapat udur atau tidak itu loh. Perlu diteliti dan cek ulang lagi. Wa idza qulna innahu mahalun nadharin. Kalau seandainya kita katakan dia tempat untuk cek ulang lagi, sara ma'nahu maknanya berarti annana la nu'ti qa'idatan amah. Berarti kita tidak memberikan kepada orang tersebut kaidah yang umum. Bal nutabbiq al-hukma fi kulli qadiyatin bi'ainiha. Bahkan kita menerapkan hukum itu pada setiap kejadian, setiap tragedi sesuai dengan keadaannya. Bima bima yatanasab ma'al halal waqi'ah, yaitu dengan apa? Dengan sesuatu yang cocok sesuai dengan keadaan yang terjadi. Paham belum? Jadi kita menghukuminya tidak menghukumi dengan hukum apa? Dengan hukum yang umum tadi itu, tapi kita melihat si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Orang ini bagaimana? Paham ya? Benar-benar kamu belajar atau memang eh, dia malas-malasan itu loh. karenanya penting sekali nih, jangan sampai keliru ya. Fa idza ja'ana syakhsun arafna annahu mufarrid kita ta'allum. Apabila datang kepada kita seseorang, dia kita tahu maksudnya dia itu mufarrid. Dia itu meremehkan, eh, menganggap enteng, meremehkan, menyepelekan untuk belajar, lakin lakin nabina'an ala annal ma'rufa indahum wa fi baladihim anna hadha syai' mubah. Tapi pentingnya, Kang, Penting sekali ini ya, perhatian baik-baik. Akan tapi dibangun di atas yang ma'ruf, yang dikenal di sisi mereka itu, di kampung mereka, di negeri mereka itu sesuatu ini sesuatu yang boleh gitu loh. Paham belum? Jadi menurut mereka di kampungnya boleh-boleh biasa-biasa aja gitu loh. Orang nggak belajar pun biasa saja. Au an hadza syai' laisa biwajib. Atau Na'am barakallahu fikum ma'ruf di kampungnya itu bahasanya perkara ini bukan perkara yang wajib, gitu loh. Mencari ilmu bukan perkara yang wajib. Fa hadza la nulzimuhu biqada'i ma tarak. Yang seperti ini kita tidak apa? tidak mengharuskan dia untuk menggantikan nam apa-apa yang dia tinggalkan karena posisinya dia nggak tahu gitu loh, nggak tahu hukumnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Dia malah menganggap ini perkara yang boleh, perkara yang bukan wajib. Dia nggak tahu. Li'annahu ya yatra ala balhi itlaqan an hadha wajib. Karena belum terpetik di benaknya sedikit pun bahwasanya ini adalah wajib. Paham belum? Belum terpetik di benaknya bahwasanya menuntut ilmu wajib gitu loh. Enggak tahu gitu loh. Ya tahunya biasa-biasa aja. Yang seperti itu dikabarkan nggak? nggak dikafirkan karena dia masih dapat udur gitu loh. Faham maksudnya ya? Seperti itu nah. Amma idza kana fi makanin yumkin an yata'allam. Adapun di tempat yang memungkinkan untuk belajar, contohnya Mak, contohnya di mana? Contohnya tempat yang memungkinkan untuk belajar, di mana contohnya? Di mana? Masjid? Ya masjid masih umum. Contohnya di kota lah taruhlah, di kota ya di kota tempat yang orang bisa kemana mana maksudnya bisa tempat yang memungkinkan untuk belajar itu ya Masjid juga masuk tadi ya. Nah, barakallahu fikum ada masjid, kemudian ada tempat kajian ilmu. Wa rubbama yakunu fi makanin qad syaa'a nas anna wajib. Dan bisa jadi terkadang orang tersebut berada di tempat yang apa? Sudah menyebar di sisi manusia bahwasanya mencari ilmu itu wajib. Tapi dia ngayal itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam di tempat yang manusia itu sudah ma'ruf di sisi mereka bahwasanya mencari ilmu itu wajib. Sekali lihat ya di sini. Walakin walakinnahu tahawana, tapi dia tahawana, meremehkan, bermudah-mudahan. Paham ya? Menyepelekan, meremehkan, bermudah-mudahan. Kita lihat apa kata beliau? <clears throat> Wa qala kama yaqul amah. Dia malah mengatakan seperti yang diucapkan orang umum. La tas'alu an asya'in dalakum tasukum katanya. Jangan banyak bertanya tentang sesuatu. Eh, jika ditampakkan pada kalian nanti akan apa? Nah barakallahu fikum mungkin jelek kalian. Maksudnya itu enggak usah banyak bertanya ya, biar kita nggak tahu, kalau tahu nanti ya harus meninggalkan gitu loh. Jadi ini keliru ya. Kan banyak orang seperti itu. Anak nggak mau belajar, nah kenapa? Nanti kalau belajar semakin tahu, kalau tahu harus meninggalkan. Kalau nggak belajar kan nggak tahu katanya. Nggak tahu kalau babi itu haram, nggak tahu kalau anjing itu haram. Setelah tahu kan harus meninggalkan. Nah, mereka kayak alasan seperti itu alasannya. Nggak mau belajar tuh karena khawatir tahu gitu loh. Kalau sudah tahu hukumnya harus meninggalkan. Konsekuensinya kan seperti itu. Hah? Nah barakallahu fikum. Akibatnya daripada mengetahui hukum kan seperti itu, harus meninggalkan. Nah, mereka alasannya enggak mau belajar karena khawatir tahu hukumnya. Itu keliru atau enggak itu? Keliru enggak Isa? Keliru. Ya memang harus belajar setelah tahu hukumnya memang harus meninggalkan kalau itu perkara yang haram. Kalau itu perkara yang dianjurkan dikerjakan kan itu. Jangan nanti punya alasan atau kita punya alasan wah anak enggak mau belajar lah kenapa? Nanti kalau tahu hukumnya anak harus meninggalkan. Nah, memang kayak gitu konsekuensinya. Kalau tahu itu hukumnya adalah wajib kita kerjakan. Kalau tahu itu hukumnya adalah Mungkar kita karena itu. Kita lihat. Fa innana nulzimuhu biqada'in matar. Kalau seperti ini keadaannya, kita haruskan dia untuk menggantikan apa yang dulu pernah dia tinggalkan. Li'anal udrahuna fi haqqihi qad tadalla. Dikarenakan udur yang di sini ini di hak orang tersebut yang sudah ngeyel tadi itu, yang dia malah malah meremehkan, kemudian menganggap remeh, eh, menganggap enteng. Nah, barakallahu fikum eh, tidak mau belajar padahal memungkinkan, apa kata beliau? Udur di sini pada hak orang tersebut sudah melayang enggak ada lagi. Paham ya? Sudah kosong. Wa hadzal ladzi qulnahu fi hadzal nadmi. Inilah yang kami katakan pada pantun ini, perhatikan baik-baik ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum simak kitabnya ini. ngam Wa hadzal ladzi qulnahu fi hadzal nadmi huwa ma dzakara Syekhul Islam fil ikhtiyarat fi awal kitab as salah wa huwa qawlun wajih yang kami ucapkan di sini di pantun ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Ikhtiarat di awal kitab sholat yang itu mana yang mana itulah ucapan yang membawa sisi yang benar. Nah, misal dzalik contoh yang lain. Ada yang baik ini. Contoh yang lain. <clears throat> Rajulun ihtalama walahu salata asyrata sanah. Ada seorang lelaki dia mimpi basah usianya padahal baru 13 tahun. Nah barakallahu fikum. Awa. nah, Awa. Usianya 13 tahun. Nah, tapi sudah mimpi apa? Sudah mimpi, sudah mimpi basah, yaitu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya. Mimpi basah itu mimpi apa sih? Handalah tahu enggak mimpi basah itu apa? Nompol itu bukan? Hah? Atau belum tahu? Jangan sampai keliru nanti mimpi basah itu lain loh. Penafsirannya kalau orang nggak fahaman mimpi basah dikira mimpi mandi kemudian wah, jebur sumur atau jebur ke sungai basah semua itu. Eh, atau bagaimana? Mimpi basah itu apa globalnya apa globalnya? Tahu nggak? Tidak tahu. Eh, coba. Isa, apa itu mimpi basah? Ngompol. Eh? Tahu belum? Sudah tahu belum? Jangan senyum-senyum ini penting ini nanti kalau eh, kan orang udah mimpi basah wajib mandi, antum mimpi ngompol mandi juga nanti. Tahu nggak? Sudah tahu? Nah, globalnya apa globalnya Abdul Aziz? Globalnya apa mimpi basah itu? Global aja nggak usah dirinci. Mimpi basah itu mimpi apa? Nah? Coba Ibrahim, ini teman mau tahu aja sebatas mana yang antum ketahui itu loh. Nanti keliru enggak itu loh. Hah? Mimpi basah itu mimpi apa? Ibrahim. Ada yang mana aja yang siap menyebutkan aja. Abdullah. Itu terlalu rinci ya. Globalnya gini aja. Nah, barakallahu fikum mimpi basah itu adalah mimpi berhubungan badan. Paham ya? Berhubungan badan, kemudian apa? Diharuskan mandi kalau dia melihat air setelah dia mimpi tersebut. Kalau nggak ada air, maka nggak perlu mandi. Itu penting sekali. Jangan sampai antum terburu-buru mandi padahal nggak melihat air sama sekali situ. Nah, nanti disebutkan Nah, para ulama karena untuk menghindari apa? bahasa-bahasa yang vulgar, mereka mengibaratkan seperti apa? Seperti timba masuk sumur. Paham ya? Itu juga terkadang ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, kita lihat sini. Ya, kata beliau, Walakin la yusalli wa la yasum bina'an ala dhannihi annahu la yablugh illa idza tamalahu sa'as sanah ini. Penting ini. Ada orang laki-laki sudah mimpi basah ketika usia 13 tahun, tapi dia nggak sholat nggak puasa karena dia membangun di atas dugaan dia, sangkaan dia bahwasanya dia belum mencapai usia 15 tahun. Dia mengira bahwasanya dewasa itu harus 15 tahun. Kalau 13 tahun walaupun mimpi basah belum dewasa itu nggak benar. Yang benar walaupun 11 tahun sudah mimpi basah, sudah dewasa belum? Eh? Sudah dewasa walaupun usianya 11 tahun. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Fahal nulzimhu biqada'i islam was shalah Kalau seperti ini keadaannya, apakah kita mengharuskan dia untuk mengulangi puasa, menggantikan puasa dan salatnya atau tidak? Al-jawab, yanbani 'ala mastabak. Ya, dibangun sesuai dengan apa yang telah kita lewati. Idza kana jahilan jahlan mutabbiqan. Nah, mutabbaqan, kalau seandainya dia itu bodoh dengan benar-benar bodoh bertumpuk-tumpuk enggak tahu, la yadri. Anshay enggak tahu apa-apa dia. Dia benar-benar bodoh enggak tahu apa-apa fa innana la na'muru biqada'i ma fatahu. Maka kita enggak merintahkan dia untuk mengulangi apa yang dia tinggalkan. Wa amma idza kana mufarritan, tapi kalau orangnya itu orang yang bodoh tapi farid, farid orang yang meremehkan, menganggap enteng, nah barakallahu fikum, kemudian apa? meremehkan enggak mau belajar, fa inna hadza mahalun nadhar. Yang seperti ini tempat untuk cek lagi. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tempat untuk cek lagi keberadaan dia itu bagaimana. Faham ya? Ewan na'am. Lau anna hadzal rajul alladhi balagha salata asyra sana kalau seandainya lelaki ini yang usianya mencapai 13 tahun walam yakun yahtasil minal janabah dan dia nah barakallahu fikum belum mandi janabah tadi wa yusalli bila ihtisal dan dia salat tanpa mandi fahal nulzimuhu bi i'adati shalah fahal nulzimuhu bi i'adatis shalah apakah kita mengharuskan dia ngulangi salatnya ulangi salatmu kamu belum mandi atau dibiarkan al jawab al qaidah jawabannya sesuai dengan kaidahnya naqul kita katakan madama hadar rajul jahilan jahlan mutabbaqan Nah, barakallahu fikum. Selama lelaki ini adalah bodohnya itu bodoh yang bertumpuk-tumpuk, benar-benar enggak tahu gitu loh ya. Walam yakhtur bi balihi ada wajib dan tidak terpetik di benaknya bahwasanya mandi ini wajib hukumnya. Fa innana la na'muruhu bi qada'i shalah. Kita enggak merintahkan dia untuk menggantikan salat. Li'anna ba'dhan nas indahu jahlun 'azim. Karena sebagian orang itu dia punya kebodohan yang besar. Ya Yadhunnu anna husulal janabah bil inzal. Ini penting ini menyangka bahwasannya terjadinya janabah itu bil ingzal. Paham ya? Nah, apa itu ingzal maksudnya? Apa maksudnya Fadri? Menyangka bahwasannya terjadinya janabah, eh, mandi junub itu bil ingzal, kahrujil baul, layu jibul ghuslan. Eh, maksudnya apa maksudnya? Inzalnya maksudnya apa maksudnya sini? Hah? Ayo na'am. Inzal itu maksudnya berhubungan badan. Paham ya? Kalau enggak berhubungan badan enggak wajib mandi. Itu keliru. Mimpi basah pun, mimpi pun kalau keluar air mani wajib mandi. Seperti keluarnya apa? Nam dia menganggap seperti keluarnya air kencing, enggak wajib mandi, nganggapnya kayak gitu. Paham ya? Jadi mimpi basah dia nganggap seperti keluar air kencing aja, enggak wajib mandi. Paham maksudnya nih ya? Ayo na'am law anna rajulan jama' imra'atah fi nahar Ramadan. Kalau seandainya ada orang dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan wa huwa sha'imun dhannan minhu dalam keadaan dia puasa menyangka dari dia, dia menyangka annal al muharram maka nafihi inzal ini. Penting ini ya. Inzal itu mengeluarkan air mani. Nah, barakallahu fikum. Memang ini pendapat yang sahih ya kalau seandainya maksudnya adalah inzal keluar air mani karena kalau enggak keluar air mani walaupun dia mimpi basah, dia tidak wajib mandi. Ingat-ingat kaidahnya kan? Naam idharatil ma itu kaidahnya. Kalau masalah mimpi basah, kaidahnya itu naam idharatil ma. Paham ya? Nah, adapun kalau masalah berhubungan badan, eh, tetap dia wajib faqat wajib al-ghusl wa illam yunzil. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tetap wajib mandi walaupun enggak keluar air mani kalau berhubungan badan. Tapi kalau masalah mandi apa tadi? Patokannya kalau masalah mimpi basah apa patokannya tadi? Wajib mandi. Kalau apa? Eh, kalau menjumpai air mani. Tapi kalau berhubungan badan jima itu enggak disyaratkan harus keluar air mani. Itu bedanya. Fahami baik-baik ya. Nah, kita lihat sini. Ada orang laki-laki dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dia menyangka bahwasannya yang diharamkan itu kalau keluar air maninya walakinahu lam yunzil padahal dia enggak keluar air maninya zimu bil kafarah au naqul bi fasadis shaumi apakah kita mengatakan wajib kamu bayar kafarah atau kita katakan rusak puasamu al jawab la tidak laisa alaihi syai' li'annahu jahil. Dia enggak enggak ada kewajiban apapun karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Paham belum? Karena posisinya bodoh dia, enggak tahu apa-apa dia. Ala hadza na'khudh hadhil qa'idah ala anna aslun min usuliddin. Berdasarkan penjelasan ini kita mengambil bahwasanya kaidah ini merupakan salah satu pondasi atau inti atau dasar pokok dalam agama ini. Waqad dzakarna adilatan katsirah alihan sungguh kami telah menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang karena masih seputar masalah al udru bil jahli. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.